Bismillahirrahmanirrahim. الله wassalatu wassalamu ala لله والصلاة Alhamdulillah segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Al-mustami'una wal musyahidun al-kiram para pendengar dan juga pemirsa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita ingin mengangkat satu tema dan tema ini adalah salah satu di antara banyaknya tips bagaimana cara kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan faedah ini kita ambil dari kitab yang berjudul Tajridut Tauhid min Darani Syirki wa Syubahit Tandid. Karangan Syekh Faisal bin Qazzar Al-Jasim hafizahullah taala. Beliau menyebutkan إن الله عز وجل قد أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبدوا الله وحده لا شريك له وليعبد بما شرعه لهم في وبينه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لا بما اخترعه الناس وابتدعوه الله سبحانه وتعالى ta'ala telah mengutus para rasulnya dan menurunkan kepada mereka kitab-kitabnya dengan satu tujuan supaya Allah Subhanahu wa taala disembah satu-satunya dan tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dan supaya Allah Subhanahu wa taala disembah dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya bukan dengan cara yang dibuat-buat oleh manusia. Bukan dengan cara yang dikreasikan oleh manusia. Kita tahu bahwasanya Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ketika bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahai Rasul, berapa sebenarnya jumlah para nabi? Kata beliau 124 ribu dan 313 antaranya adalah Rasul. Rasul pasti sudah menjadi Nabi duluan. Dan Nabi belum tentu menjadi Rasul. Rasul diberikan kepadanya syariat yang terpisah. Syariat yang baru. Dan Nabi hanya melanjutkan syariat seorang Rasul sebelumnya. Maka jika Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya berarti sebenarnya ada 300 sekian belas syariat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya kita tidak tahu. Tapi prinsip kita bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah kitab yang terakhir yang diturunkan ke muka bumi, perjanjian terakhir dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya yang menghapuskan semua kebenaran kitab-kitab sebelumnya, apalagi kesalahan kitab-kitab sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya dan menurunkan kepada mereka kitab-kitabnya. Itu dengan satu tujuan yang sama. Jalil bahwasanya para nabi dakwahnya satu. Jalil bahwasanya para rasul dakwahnya satu. Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kazzabat kaum Nuhin al-mursalin." Kaum Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Padahal kaum Nabi Nuh cuma bertemu dengan Nabi Nuh. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaum Nabi Nuh telah mendustakan para rasul? Ini dalil bahwasanya jika seseorang mendustakan seorang rasul, maka dia mendustakan semuanya. Maka berhati-hatilah kita sebagai kaum muslimin pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mulai ragu dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naudzubillah sampai kemudian menolak salah satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau menolak seluruh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sama seperti kita mendustakan semua rasul sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena dakwah mereka satu, dakwah mereka sama. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa wajtanibut taghut. Dan telah kami utus pada setiap umat seorang rasul agar mereka menyeru kepada umat manusia dengan seruan U'budullah. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala wajtanibut taghut dan jauhilah peribadatan kepada taghut. Semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Bebatuan, pepohonan atau bahkan mungkin manusia. Nabikah dia? Rasulkah dia? Malaikatkah dia? Orang solehkah dia yang ridho memang untuk disembah. al mushahiduna wal mustami'una al-kiram, para pemirsa dan juga pendengar rahimakumullah. Beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya dan menurunkan kepada mereka kitab-kitabnya dengan satu tujuan supaya Allah Subhanahu wa taala disembah satu-satunya dan tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dan supaya Allah Subhanahu wa taala disembah dengan syariat yang Allah sebutkan dalam firman-Nya atau Nabi Muhammad di dalam hadisnya bukan dengan yakni cara yang dibuat-buat oleh manusia bukan dengan cara yang dikreasikan oleh manusia. Dengan yang Allah inginkan, dengan yang Nabi contohkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ nahakum Dan apa-apa yang datang kepada kalian, maksudnya adalah perintah-perintah Rasul. فَخُذُوهُ maka ambillah ia. Lakukanlah praktekkanlah. Wama nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dilarang dari kalian, maka berhentilah. Stop, tinggalkan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semuanya kaum muslimin untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin misalnya di dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4 itu cuman berbentuk berita. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah dia Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah dia berkata-kata dari hawa nafsu dia. Semata-mata itu hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Oke. Okay bentuknya berita. Allah memberitakan kepada kita bahwasanya semua yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahyu Allah Subhanahu wa taala. Semua yang disampaikan Nabi Muhammad SAW wahyu Allah Subhanahu wa taala, berita. Mungkin juga dalam surah An-Nahl ayat 44 Allah berfirman, Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim Berita tapi dengan sedikit penekanan. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan telah kami turunkan kepada wahai Muhammad az-zikra ini, Al-Qur'an." Litubayyina linnas, supaya kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada manusia apa-apa yang telah diwajibkan kepada mereka atau yang diturunkan kepada mereka. Wala'allahum yatafakkarun dan agar mereka berfikir. Berita berita dengan sedikit penekanan akan posisi sunnah Nabi Muhammad. Akan derajat sunnah Nabi Muhammad. Tapi di dalam ayat ini penegasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala yang datang dari Rasul, dari perintah-perintahnya, lakukan, praktekkan, ambil. Segala larangan Rasul, tinggalkan. Dan kita tidak punya pilihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Ma kana li mu'minin wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah patut, tidaklah layak untuk seorang mukmin dan mukminah jika Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah menentukan satu hukum, mereka tidak punya pilihan dalam perkara mereka. Artinya, mereka tidak punya pilihan ini dilakukan atau tidak ya. Ini praktekan atau tidak ya. Enggak. Mereka tidak punya pilihan kecuali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita, memberikan contoh kepada kita detail tentang agama Islam ini. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman uh, bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya berkaitan dengan ayat ini. Belum menyebutkan banyak faedah. Di antaranya kata beliau rahimahullah taala ayat ini menunjukkan sangat jelas sekali satu hukum bahwa bahwasanya kita wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua, diharamkan kita kemudian menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga, kita wajib mendahulukan, memprioritaskan, mengedepankan sabda beliau dibandingkan perkataan siapapun selain firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan segala atau semua yang datang kepada kalian dari Rasulullah perintah-perintahnya maksudnya ambil, lakukan, praktekkan. Subhanallah. Para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an. Kala itu, mereka bahkan tidak bertanya sebab di balik sebuah perintah. Mereka bahkan tidak bertanya hikmah dari sebelah perintah atau larangan. Wahai Rasul, ini hikmahnya apa ya? Wahai Rasul, sebabnya perintah ini apa ya? Enggak. Para sahabat sampai level itu. Mereka tidak bertanya lagi hikmah dari sebuah perintah, mereka tidak bertanya lagi sebab kenapa ini dan itu diperintahkan atau dilarang. Yang penting Nabi Muhammad SAW yakni uh, memerintahkan, Nabi Muhammad mencontohkan, Nabi Muhammad melakukan, kami ikut. Seperti itu seharusnya kita sebagai seorang muslim. Tidak bertele-tele ketika berkaitan dengan perintah Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. disebutkan dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min dhahab, fattakhadha an-nas khawatima min dhahab." Kata beliau, Rasulullah memakai cincin emas. Kemudian manusia kala itu semuanya memakai cincin emas. Para sahabat Nabi Muhammad tidak bertanya lagi ini boleh enggak. Yang penting Nabi Muhammad pakai, kami pakai. Tak taunya tulun larangan dari Allah Subhanahu wa taala penggunaan emas ini untuk kaum laki-laki muslimin. Dan beliau bersabda, Kala itu beliau memegang emas di tangan kanannya dan harir atau kain sutra di tangan kirinya dan mengatakan dua hal ini diharamkan untuk laki-laki umatku dan dihalalkan untuk perempuannya. Kata Abdullah bin Umar bin Khattab, "Fanabada Nabi sallallahu alaihi wasallam khatamahu." Kemudian Nabi Muhammad SAW melepaskan yakni cincin beliau. Nabadha itu ya, dalam bahasa Arab sepaham saya itu melepaskan tapi ada unsur kebenciannya. Bukan cuma khala apa, bukan cuma melepas begitu enggak. Tapi beliau cabut dengan kebencian. Kenapa? Karena Allah larang. Dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan. Walaupun misalnya Pak ya atau para pemirsa rahimahkumullah. di zaman sekarang itu kan ada orang itu akan beriman kepada syariat Islam berkaitan dengan hal tertentu itu kalau sudah ada riset dulu. Itu kalau sudah terbukti di riset dulu. Oh ini diharamkan karena, oh ini dibolehkan karena. Telat. nggak boleh kemudian kita nunggu riset dulu baru beriman akan sebuah perintah atau meninggalkan sebuah larangan. <laughs> iya. Kan ada ya, saya pernah dapat broadcast begitu ya. Kenapa kaum laki-laki dilarang menggunakan emas? Karena ada unsur dari emas itu yang masuk ke dalam tubuh seorang seseorang. Nah, kenapa diharamkan untuk kaum laki-laki? Karena yang masuk tadi akan menjadi penyakit. Kenapa dihalalkan untuk perempuan? Karena yang masuk tadi akan keluar bersama darah haid. Saya tanya Pak yang membroadcast itu. Perempuan waktu itu ya. Mbak, Bagaimana kalau perempuan yang menepus? Diam. Gak bisa jawab. Gak ada jawaban. iya. Artinya berarti kan tidak keluar dengan darah haidnya kan? Padahal simpel. Allah perbolehkan anda hai kaum wanita memakainya pakai. Kami dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya. Maka kami tinggalkan. Simple. al mushahiduna wal mustami'una al-kiram, para pemirsa dan juga pendengar rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surah An-Nisa ayat 64. "Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Mungkin sebagian jamaah yang hadir tadi malam saya sebutkan ayat ini. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali hanya untuk ditaati berdasarkan izin Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita adalah Allah mengutus para rasulnya menurunkan kepada mereka kitab-kitabnya dengan satu tujuan yang sama. Satu, supaya Allah disembah satu-satunya dan tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dua, dan supaya Allah Subhanahu wa taala disembah dengan cara yang Allah mau dalam syariatnya Al-Qur'an atau Nabi Muhammad dalam sunnahnya bukan dengan cara yang kita kreasikan sendiri Allah berfirman dan tidaklah kami mengutus dari seorang rasul kecuali hanya untuk ditaati berdasarkan izin Allah Subhanahu wa taala Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya Dua faedah berkaitan dengan ayat ini. Satu, Rasul itu seharusnya ditaati. Rasul itu seharusnya ditaati. Siapapun atau apa ini umat manapun yang diutus kepada mereka seorang rasul, umat itu basicnya harus taat dengan rasul ini. Dua, biiznillah ketika mereka menjalankan ketaatan itu. Mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan nabinya ingat semuanya berdasarkan izin Allah. Semua Anda sekarang yang sedang menyaksikan, semua Anda sekarang yang sedang mendengarkan. Tidak murni kemauan Anda sendiri kemudian untuk nonton tidak murni kemauan Anda sendiri kemudian untuk mendengarkan. Kenapa? Allah mudahkan buat Anda. Allah izinkan buat Anda. Allah izinkan buat saya. Allah izinkan buat semua kru untuk menjalankan ketaatan ini. Berdakwah untuk semua umat manusia. Berdakwah untuk kaum muslimin. Allah mudahkan untuk saya dan semua kru dan Anda ketika menyaksikan dan mendengarkannya. Allah mudahkan. Karena banyak orang memiliki waktu yang sama, kesempatan yang sama. Mereka memilih untuk tidur. Banyak orang kemudian memiliki waktu yang sama, kesempatan yang sama. Bisa sebenarnya dia kemudian minimal buka radio, bisa dia kemudian menyaksikan streaming seperti ini, tapi dia tidak memilih untuk melakukannya. Kenapa? Allah memang tidak mudahkan ketaatan yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan. <laughs> Kalau boleh saya ambil quote dari Ustaz Ahmad Zainuddin, mudahnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu nikmat terbesar yang kita miliki. Saya ulang. Boleh maksudnya bisa jadi status boleh. <laughs> Quote-nya Ustaz Ahmad Zainuddin. Enggak sampai 160 karakter insya Allah. Bisa dipasang di Twitter juga. Kata beliau hafizahullah ta'ala. Mudahnya kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah nikmat yang paling besar yang kita rasakan. Ya, banyak orang susah menjalankan ketaatan. Sama-sama misalnya tidur jam 9 atau jam 10. Yang satu bangun subuh, yang satu molor terus. Awal tidurnya sama. Artinya kesempatan untuk rehat, menenangkan tubuh, merelekskan semua tubuh, badan sama. Tapi yang satu, dia tahu kewajiban dia, dia mudahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ketaatan. Bangun dia ke masjid dia untuk salat subuh karena dia laki-laki, karena dia bukan laki-laki saleh yang salat di rumah. Ke masjid dia. Yang satu tetap ngorok bahkan yang sangat kita sayangkan Pak ya. oh, dan saya saksikan sendiri. Itu Jumatan saja ditinggalkan Pak oleh sebagian kaum laki-laki. Saya pernah mendapati langsung. Bukan berarti kemudian yani saya meninggalkan dakwah ya. Dia lebih tua dari saya. Dia bapak-bapak perkara Jumatan ini perkara yang sangat daruri. Sangat darurat sekali seorang muslim tahu hukum wajibnya sholat Jumat. Tapi subhanallah. Nah, saya takutkan dia bagian dari kelompok atau penyayani ya, pemahaman tertentu yang memang nggak Jumatan. Itu subhanallah. Allah tidak mudahkan untuk sebagian orang ada orang kemudian satu atau dua jam sebelum Jumatan, dia sudah siap. Yang bekerja di kantoran, kemudian sudah mempersiapkan diri untuk Jumatan. Karena mereka tahu kewajiban ini. Dan mereka mudah untuk mendatangi masjid-masjid. Di sisi yang lain, subhanallah. Ada orang yang susah sekali menjalankan ketaatan. Kembali kepada ayat. Dan tidaklah kami mengutus dari seorang rasul kecuali satu. Untuk ditaati, dua. Berdasarkan izin Allah. Semua kita mudah menjalankan ketaatan kepada Allah. Allah yang izinkan. Allah ringankan kaki Anda untuk melangkahkan ke masjid. Allah ringankan semua kita untuk membawa sepeda motor. Kita tarik tuas gas untuk ke masjid. Allah mudahkan kita untuk menginjak pedal gas bawa mobil kita ke masjid. Allah yang mudahkan semuanya dengan sarana yang juga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Syukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di awal waktu sekali ketika kita baru bangun pagi. Ini salat subuh. Kita lanjutkan, kemudian beliau menyebutkan فالرسل إنما أرسلهم الله ليبينوا للناس ما يحب ربنا أن نتعبده به ونتقرب به إليه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا قد أمرتكم به ولا عمل يقرب إلى النار إلا قد نهيتكم عنه Hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya dan disahihkan oleh Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani. Kata Syekh Faisal, dan para rasul sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus mereka semuanya itu untuk menerangkan kepada kita apa yang Allah Subhanahu wa taala senangi, apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya para rasul ini Allah Subhanahu wa taala utus untuk menerangkan gini loh cara kalian beribadah, gini loh kalau kalian ingin dicintai Allah, nih caranya saya kasih tahu. Allah mengutus para rasulnya supaya mereka mengajarkan kepada umatnya bagaimana cara mencintai Allah, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah terangkan melalui para nabinya, melalui para rasulnya. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Hakim tadi, kata beliau, "Laisa min amalin yuqarribu al jannah illa qad amartukum bih." Tidak ada satu amalan yang akan mendekatkan kalian kepada surga Allah Subhanahu wa taala, aku pasti sudah perintahkan. Dan tidak ada satu amalan yang akan mendekatkan kalian kepada neraka Allah, aku pasti sudah larang. Lengkap. Yang akan memasukkan kita ke surga Allah, Nabi Muhammad pasti sudah terangkan yang akan menjerumuskan kita kepada neraka Allah, Nabi Muhammad pasti sudah larang. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis dan ini di antara hadis pilihan Imam An-Nawawi dalam kitab beliau yang masyhur Al-Arba'un An-Nawawiyah. "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Yang aku larang dari kalian maka tinggalkanlah. Yang aku perintahkan untuk kalian maka lakukanlah semampu kalian. Perhatikan. Berkata Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin ketika menerangkan hadis ini. Perhatikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menyebutkan yang aku larang dari kalian tinggalkanlah. Yang aku perintahkan untuk kalian lakukanlah. Semampu kalian ada embel-embel kemampuan berkaitan dengan menjalankan ketaatan. Tapi tidak ada embel-embel kemampuan ketika meninggalkan kemaksiatan. Kenapa? Kata beliau, karena basicnya meninggalkan yang dilarang itu lebih mudah. Ya tinggal ditinggalkan saja. Kenapa kemudian ketika menjalankan ketaatan ada embel-embel mas tata'tum semampu kalian? Karena berat. Karena butuh perjuangan. Butuh semangat yang ekstra. Butuh belajar tentang keutamaan amal A, B, C, dan D. Hingga kita kemudian semangat menjalankannya. Ya. Makanya kan kita ini namanya mukallaf atau mukallafin. Orang-orang yang dibebani dengan syariat Islam. Dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ada embel-embel. Mastata'atum semampu kalian semaksimal mungkin kita berusaha mengikuti perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak bisa berdiri, ya duduk sholatnya. Gak bisa duduk, ya rebahan sholatnya. Gak ada air, ya bisa tayamum. Islam mudah. al mushahiduna wal mustami'una al-kiram, para pemirsa dan juga pendengar rahimakumullah. Kata Nabi Muhammad, tidak ada amalan yang akan mendekatkan kalian kepada surga Allah, aku pasti sudah perintahkan. Makanya kata beliau di sini. Syekh menyebutkan, "Faqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzalika atamma bayan." فلم يتوفه الله سبحانه وتعالى حتى أكمل له الدين فيما لا مزيد عليه فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah menerangkan syariat ini sedetail-detailnya, lengkap, tidak ada yang kurang, tidak ada yang beliau sembunyikan, tidak ada yang beliau simpan, Kemudian nanti beliau akan sampaikan kepada seseorang yang soleh di dalam mimpinya. Nabi Muhammad sudah sampaikan semuanya. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda ketika haji wada itu di tahun 10 Hijriah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ala hal ballagtu?" Qalu bala ya Rasulullah. Wahai kaum muslimin semuanya. Di Padang Arafah ini. Bukankah aku sudah menyampaikan semuanya? Kata mereka menjawab, ya ya Rasul, engkau sudah menyampaikan semuanya. Detail. Sampai perkara tata cara pakai sendal saja Nabi terangkan. Ketika orang kemudian mengikuti sabda Nabi Muhammad SAW bahkan dalam perkara pakai sendal pun pasti mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan minum saja ya. Ada beberapa sunnah yang Nabi Muhammad SAW ajarkan. Ini perkara yang tafe. Perkara yang ringan. Minum ya tinggal minum aja. Tenggak ya tinggal tenggak aja. Haus minum. Tapi subhanallah, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, satu, sebelum minum, Bismillah. Dua, minum dengan tangan kanan. Tiga, minum dibagi tiga. Jangan main glek-glek-glek tenggang habis-habis. Bagi tiga. Empat, jangan bernafas ketika minum. Lima, Jangan berdiri ketika minum. Perkara minum saja ada lima sunnah. Yang saya ingat. Mungkin masih banyak yang lain. Ini perkara tafih. Perkara remeh. Ini perkara remeh. Bagaimana kemudian berkaitan dengan ibadah? Bagaimana kemudian berkaitan dengan akidah? Pasti sudah lengkap. Detail. Kata Nabi Muhammad SAW, jika salah seorang di antara kalian memakai sendal, maka mulailah dengan kaki yang kanan. Dan jika dia ingin melepaskan sendal, mulailah dari kaki yang kiri. Jadikanlah yang kanan pertama kali dia pakai, dan yang paling terakhir dia tanggalkan. Pakai dua-duanya, atau jangan pakai sama sekali. Subhanallah, urusan pakai sendal, perkara tafih, remeh. Tapi Nabi terangkan adabnya. Adab masuk keluar WC adab suami istri ketika mereka di kamar. Subhanallah, perkara yang remeh sebenarnya. Tapi terang, Nabi terangkan detail. Cara memahaminya, jika yang remeh saja, jika yang ringan-ringan saja Nabi Muhammad terangkan detail, bagaimana perkara ibadah? Pasti sudah detail. Bagaimana perkara akidah? Pasti sudah lengkap. Makanya Allah Subhanahu wa taala kata Syekh di sini. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak mewafatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Allah menyempurnakan agamanya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat ini. Ayat yang disepakati oleh para ulama qurra, para ulama ahli bacaan. Mereka bersepakat bahwasanya ayat ini adalah ayat yang terakhir yang turun ke muka bumi berkaitan dengan hukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika haji wada. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan semuanya. Bahkan kata seorang sahabat sampai seekor burung terbang di udara pun Nabi Muhammad menyebutkan ilmu tentangnya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al Akma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Adina. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku cukupkan untuk kalian nikmatku dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Subhanallah. Islam agama yang sudah sempurna sejak Nabi Muhammad SAW masih hidup. Kurang lebih tiga bulan sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal, Islam sudah sempurna. ingin menyembah Allah Subhanahu wa taala, ingin mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, kasarnya ikuti nabi saya kata Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian ingin beribadah kepada aku, ikuti cara nabiku. Dia sudah terangkan semuanya. Sedikit yang berkaitan dengan ilustrasi. Kenapa terkadang orang itu kok berani sekali berkreasi dalam perkara agama, khususnya ibadah. Dan kemudian mengira bahwasanya itu akan diterima oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman kita ada yang tukang jahit, Pak Sufyan? Ada. Ada, oke. Okay. Siapa nama beliau? Eh, oke. Okay. Contoh. Saya pesan baju koko kepada Pak Midi, hafizahullah taala. Pak, eh, saya pesan baju koko ya. Ya. Karena kalau yang di toko-toko Pak jarang ada yang muat Pak. Jadi saya <laughs> pengen ukuran diukur langsung. Oh siap. Tapi kalau bisa baju kokonya ya standar sekerahnya seperti ini ya Pak. Bukan kerah seperti kemeja. Siapa Ustadz? uh, bagian lengannya jangan pakai manset ya Pak. Los seperti ini saja. Jangan pakai manset. Yang pakai kancing wah ribet Pak. Susah. Siap Pak ustad Uh, eh, kalau bisa kancingnya separuh separuh aja ya Pak. Jangan full sampai ke bawah, separuh aja. Saya lebih suka begitu. Iya, ada lagi ustad Oh, gini. Uh, kalau bisa bordirannya itu yang jadul, Pak. Bordiran zaman dulu. Wah, yang lakukannya lu Ngerti kan Pak? Siap Pak Ustaz. Selesai, saya tinggalkan. Tak tahunya menurut Pak Midi, semua yang saya inginkan itu sudah tidak relevan dengan pakaian koko zaman sekarang misalnya. Akhirnya kerahnya beliau rubah. Akhirnya ujung lengannya beliau rubah. Akhirnya kancingnya beliau fullkan tapi kemudian ditutup kancingnya biar nggak kelihatan itu mungkin yang modern zaman sekarang misalnya dan yang terakhir beliau bordir bordiran yang lagi keren zaman sekarang full saya kan tadi pengennya yang simple gitu ya hmm. tapi iya. jadul nggak full Woy. sampai kayaknya jadi berat biasanya <laughs> karena full full bordiran oke okay. beliau telepon saya Pak ustad baju kokonya udah selesai oh siap saya pengen pakai buat khutbah Pak. Hmm. Saya datang. Begitu kemudian saya lihat hasilnya, kira-kira saja nih ya para pemirsa ya. Hmm. Apakah saya mau bayar kira-kira saja nih? Enggak bakal saya bayar. Kenapa? Enggak cocok sama pesanan saya. Pak Midi, saya enggak mesen begini, Pak. Jangan-jangan Bapak salah orang nih, mungkin ini pesanan orang. Bukan bosan, ini punya bosan nih. Cuman saya modif. Menurut kreasi saya, nah ini yang lagi tren bosan. Hmm. Yang bosan mau mah, aduh jadul itu tat. Uh, eh, sorry Pak ya, uh, saya nggak mau terima Pak. Itulah pesanan saya, tapi Bapak nggak melakukannya menurut yang saya inginkan. Nggak saya bayar. Dalam kehidupan nyata, semua kita, saya contohkan dengan urusan uh, baju yang dijahit. Mungkin Anda mungkin pernah eh, pesan furniture tertentu dengan kayu tertentu dengan ukiran tertentu. Saya pengen kayu jatinya yang sudah puluhan tahun ya Pak. Siap. Saya pengen ukirannya ya pokoknya yang paling bagus. Kalau bisa memang orang Jepara yang melakukan. Sip. Hmm. Tapi kemudian dia modif semuanya. Kayunya bahkan bukan kayu jati. Ukirannya bahkan bukan ukiran, yakni standarnya orang Jepara. Yang melakukan pun bukan orang Jepara, malah orang Banjarmasin. <laughs> Subhanallah. Tidak pernah akan dibayar sama yang mesen. Kalau dalam kehidupan duniawi ini, kita tidak mau kemudian menerima sesuatu yang kita pesan tapi kemudian tidak cocok dengan pesan, pesanan. Kenapa kita beranggapan bahwasanya ketika kita berkreasi dalam ibadah, Allah bakal terima? Enggak bakal. Nabi Muhammad sudah terangkan semuanya detail. Dari alif sampai ya. Kita itu dalam urusan duniawi. Kita itu dalam urusan duniawi. Terkadang begitu detail. Khususnya urusan surat menyurat. Bukan begitu Pak Sufyan. Khususnya urusan surat menyurat. Surat menyurat eh, khususnya misalnya sepeda motor kah? Atau mobil kah? Atau tanah kah? Ya. semua surat-suratnya kita urus. Sebelum bangun rumah ketika beli tanahnya. Wah ini masih segel ya. Wah kalau bisa jadikan sertifikat dulu pak sertifikat selesai, tolong dicek lagi Pak. Jangan-jangan ada sertifikat double. Dalam surat menyurat sebelum kita transaksi jual beli, dicek kita tanyakan kenapa kita tidak ingin ribut di kemudian hari. Kita tidak ingin kemudian ada masalah di kemudian hari, makanya kita detail surat menyuratnya. Surat semuanya, surat menyurat tanahkah, rumahkah, gedungkah, mobil, semua. Tapi subhanallah yang kita sayangkan sebagian kaum muslimin dalam perkara ibadah kok nggak detail? Kenapa tidak cross check? Betul nggak ini Allah firmankan? Betul nggak ini Nabi sabdakan? Betul nggak ini kemudian dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Nggak detail seperti itu kaum muslimin. Yang penting dilaku, yang penting niat baik lakukan. Niat baik nggak cukup. Niat baik tidak cukup dalam sebuah ibadah. Harus cocok tuntunannya melalui Nabi Muhammad SAW. Ikhlas saja tidak cukup. Harus mutaba'ah cocok dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebabnya, jenisnya, jumlahnya, caranya, waktunya, tempatnya. Nabi Muhammad terangkan detail enam hal itu. al-musyahiduna wal mustami'una al-kiram. Para pemirsa juga pendengar rahimakumullah. Subhanallah. Terkadang kita dalam urusan dunia begitu detail. Dalam urusan akhirat kita ala kadarnya. Yang penting niat baik kan. Gak mungkinlah Allah tidak terima. Gak bisa. Anda ketika beralasan, ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, asal niat baik pasti Allah akan terima. Kenapa Anda masih saja sholat subuh dua rakaat? Kenapa enggak empat, lima, enam, sepuluh rakaat? Kan lebih baik daripada dua. Kenapa Anda tetap menjalankannya dua? Karena Nabi Muhammad ajarkan angka itu. Nabi Muhammad ajarkan jumlah dan hitungan itu. Cuma dua rakaat kalau subuh. Kenapa ketika kurban anda menyembelihnya onta, sapi atau kambing? Kenapa tidak Anda sembelih onta gajah? Kenapa Anda tidak sembelih jerapah? Kenapa Anda tidak sembelih kuda? Yang harganya pasti lebih mahal, dagingnya pasti lebih banyak. Ketika disebarkan lebih bermanfaat untuk kaum muslimin. Ayo, kenapa ketika kita niat baik tidak menyembelih gajah sekalian? Sekalian kita berikan ekstrim kuliner buat kaum muslimin. Nih, daging gajah. Enggak, kenapa? Nabi Muhammad ajarkan jenisnya. Kalau enggak onta, sapi ya kambing. Ya oh, Ustaz gimana kalau ayam? <laughs> Wah, gajah kan aja enggak boleh, nanya ayam lagi. Subhanallah. Kenapa dengan niat baik ketika seorang wudhu, kenapa dia tidak cuci kaki dia duluan saja? Cuci kaki dulu, nanti berakhir di wajah. Ini yang paling mulia wajah terakhir. Tapi tidak kita lakukan apa? Karena caranya nggak begitu yang Nabi Muhammad ajarkan. Ketika dengan niat baik saja, kemudian anda sembelih, anda sembelih yakni hewan kurban di tanggal 1 Dhul Hijjah. Karena semangat ini kan saya niat baik. Nunggu tanggal 10 mah kelamaan. Tanggal 1 udah sembelih aja tuh. Kenapa? Eh, kita bagikan kepada kaum muslimin. Dari tanggal 1. Diterima? Ya enggak. Di tanggal 10 saja kemudian menyembelihnya sebelum sholat id tidak diterima. Apalagi tanggal 1. Karena waktunya Nabi Muhammad sudah tentukan. Beribadah di luar waktunya percuma. Ada nih Pak ya, cerita Pak ya. Ada orang azan, udah tua nih. Dia azan <laughs> jam 10 siang. Orang kampung pada datang. Wah, dasar mau muadzin error nih. Jam berapa nih Pak? Masa azan jam 10? Kata bapaknya nggak mau kalah dia Pak. Dia pintar jawab. Gini masyarakat. Sekarang yang error saya apa Anda? Saya tadi subuh azan, semua Anda nggak ada yang datang tuh. Tapi sekarang saya azan, Anda datang. Yang error siapa? Kalah. Kenapa? Waktunya salah. Tidak bakal diterima. Ketika, ketika waktunya ada, kita semua nggak datang. Subhanallah. Dan mungkin yang terakhir adalah tempat. Pak Ustadz, saya kayaknya nanti bulan Februari mau umroh. Masya Allah, Alhamdulillah. Berarti standar dong ya ke Mekah, Al-Mukarramah dan Madinah. Eh, enggak Pak Ustaz. Saya umrohnya ke Amerika. <laughs> ini tempatnya salah ini. Tempatnya salah. Gimana ibadahnya mau diterima? Subhanallah. Enggak bisa. Terkadang orang juga alasannya begini Pak ketika orang itu tidak detail, yang penting yang melakukan banyak. Yang penting yang mempraktekkan banyak orang. Logika dia berkata bahwasanya gak mungkin sebanyak orang ini kemudian salah. Yang melakukan satu Batam ini Ustaz. Yang melakukan ini satu Banjarmasin Ustaz. Masa semua orang salah? Subhanallah. Kalau memang tidak mengikuti ajaran atau tuntunan Nabi Muhammad, mau satu Indonesia salah. Kenapa? Karena ibadah sudah detail Nabi Muhammad ajarkan. Caranya kalau kita ingin menyembah Allah, detailnya dari Nabi Muhammad. Banyak itu bukan ukuran kebenaran, perhatikan. Banyak itu bukan ukuran kebenaran. Al-haqqu laisa bil kathrah. Kebenaran tidak dikenal eh, kebenaran tidak diukur dari jumlah. Kebenaran tidak diukur dari jumlah. Dalilnya apa? Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perhatikan ketika beliau Mi'raj ke langit sana. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, bahkan beliau sebutkan dalam kitab Imam Bukhari itu dalam kitabnya 7 sampai 9 kali riwayat ini diulang untuk menyampaikan faedah yang berbeda di poin-poin yang berbeda. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kata Nabi Muhammad, diperlihatkan kepadaku umat-umat sebelum aku. Kata beliau, wa an nabiyya wa ma'ahu rahtu wan nabiyya wa ma'ahu rajulu war rajulan. Waraitu nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Saya diperlihatkan umat-umat sebelum saya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saya melihat ada seorang nabi bersamanya pengikutnya tidak sampai 10 orang. Ar-rahtu ar-rahid itu jumlah antara 3 sampai 10. Keren Pak, bahasa Arab ini luar biasa. Dia punya satu kata untuk menunjukkan jumlah antara tiga sampai sepuluh, Tapi satu kata. Keren sekali. Aku melihat seorang nabi bersamanya pengikutnya nggak sampai sepuluh. Dan aku melihat juga ada seorang nabi bersamanya pengikutnya satu atau dua orang laki-laki saja. Dan aku melihat seorang nabi tidak punya pengikut Nabi kan totalnya 124 ribu. Pembahasan kita. Ketika ini adalah dalil bahwasanya kebenaran tidak diukur dari jumlah. Para nabi ini semuanya maksum. Para nabi ini semuanya adalah orang-orang yang terjaga. Satu, dari kesalahan atau dosa besar. Dua, jika berkaitan dengan wahyu, mereka ketika menerima wahyu hafal, ketika menyampaikan wahyu, mereka pasti sampaikan semuanya. Mereka maksum. Untuk kasus Nabi kita Muhammad SAW, beliau terjaga dari pembunuhan. Untuk kasus Nabi kita Muhammad SAW, beliau terjaga dari godaan syaitan. Dan tentunya dari dosa-dosa yang besar. Kalau berkaitan dengan kesalahan manusiawi, semua mereka kena. Para nabi ini semuanya maksum. Mereka menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat bagaimana pengikutnya. Ada yang pengikutnya disebutkan Nabi Nuh, pengikutnya nggak sampai 100 orang. Berdakwahnya berapa lama? 950 tahun, pengikutnya nggak sampai 100. Kata Nabi Muhammad, ada nabi yang pengikutnya nggak sampai 10, ada nabi yang pengikutnya cuma dua orang laki-laki saja, ada nabi yang tidak punya pengikut. Nabinya benar semua. Mereka orang-orang yang maksum terjaga dari kesalahan dan dosa. Dan kalau berkaitan dengan wahyu, mereka pasti sampaikan wahyu semuanya sebelum mereka hafal semuanya. Tapi lihat jumlah pengikutnya. Apakah kemudian kita katakan nabi yang tidak punya pengikut nabinya salah? Enggak. Itu kenapa dalil bahwasanya kebenaran tidak diukur dari jumlah. Wow, ini nabi pengikutnya banyak nih, mesti benar. Enggak, semua nabinya sudah benar. Tapi ada yang ikut, ada yang tidak. Itu dalil juga tambahan faedah yang lain. Dalil juga bahwasanya para nabi juga menyampaikan risalah Allah tidak seperti definisi sebagian orang bahwasanya nabi orang yang diwahyukan kepadanya wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Rasul orang yang diwahyukan kepadanya wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan. Tidak, definisi yang kurang tepat. Kenapa? Nabi dan rasul semuanya menyampaikan risalah Allah. Kenapa? Dilihat dari jumlah pengikutnya. Bukti bahwasanya mereka sudah menyampaikan. Ada yang mau dengar, ada yang enggak. Tapi nabinya di atas kebenaran. Tapi jumlahnya, jumlah pengikutnya. Apakah itu dalil? Wah ini Nabi nggak punya pengikut nih, salah nih Nabi nih. Wah ini Nabi pengikutnya cuma 10 nih, wah salah nih Nabi nih. Harusnya kan banyak. Ingat, al-haqqu laisa bil Kebenaran tidak diukur dari jumlah. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam lam yakun minal musyrikin." Allah sebutkan tentang Nabi Ibrahim bahwasanya dia adalah umat yang qanit, yang taat. Allah sebutkan Ibrahim adalah umat yang taat. Nabi Ibrahim sendirian kala itu. Tapi Allah sebutkan beliau adalah umat. Maka yang namanya jamaah, yang namanya jamaatul muslimin kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ma wafaqal haq wa in kunta yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendirian jumlah bukan ukuran ente benar kita benar walaupun jumlah kita sedikit maka kita di atas kebenaran dan kebenaran tidak diukur dari jumlah Wallahu a'lam bisawab. Ada beberapa hadis dan ayat yang beliau sampaikan juga tapi cukup mungkin saya sampaikan pada poin ini dan insyaallah yakni maknanya bisa ditangkap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak disembah kecuali dengan syariat yang Allah syariatkan dalam Al-Qur'an atau Allah syariatkan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan cara yang kita mau, bukan dengan kreasi yang kita bikin. Allah disembah dengan cara yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. mudah Mudahan bermanfaat salah dan khilaf saya mohon maaf. Jazakallah khairan pada Ustaz Hairullah Helsi dari Banjarmasin yang telah memberikan satu tajuk atau topik yang sangat menarik sekali di mana kita uh, inti konsep-konsep dalam kita beribadah tentunya Baik sahabat Hang dan pesan TV dimanapun Anda berada, kita masuki pada session interaktif. Bagi Antum yang ingin berinteraktif silahkan menghubungi kami di telan telepon kami seperti biasa 0784688106 yang berada di luar Batam. Dan yang berada di Batam silahkan ke 0778467106 dan untuk SMS maupun WhatsApp ke 0856 enam Kami tunggu di telepon yang sudah kami sediakan tentunya. Baik, untuk sambil kita menunggu, kita bacakan pertanyaan melalui WhatsApp, Ustaz. Ya, Datangnya dari Ira di Batam Center, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana mau bertanya, Ustaz. Ana mohon maaf kalau Ana salah. Ana pernah mendengar hadis yang menerangkan bahwa Hubungan yang paling dekat antara Allah dengan hambanya adalah di waktu sujud. Hmm. Maka Allah berdoa kepadanya. Pertanyaannya Ustaz, anak sujud yang dimaksudkan itu apakah sujud ketika sholat Ustaz? Syukran. Oke. Okay. Ya, Ya, ter terima kasih ya Mbak Ira ya. Iya, di batang uh, eh, Jazakumullah khairan. Oh, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan uh, semua kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala lunakkan lunakkan semua hati kita untuk mudah menerima kebenaran. Insyaallah amin. Ya, ya rabbal alamin. Berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad SAW itu adalah hadis yang sahih. Ya, momen paling dekat antara seorang hamba dan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sujud maka lafaz sujud di sini sangat umum sekali. Sangat umum sekali. Dan sujudnya pun yakni artinya bisa yakni sujud ketika salat atau mungkin sujud sahwi karena semuanya isinya adalah hmm. doa. Hmm. Eh sorry, uh, sujud syukur ya. Iya. Tapi kalau memang ingin dikerucutkan lebih uh, fokus eh, sujud ketika salat sebenarnya. Cuman bukan berarti harus di rokaat yang terakhir. Di semua sujud silahkan Anda atau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta yang kita ingin minta, mohon yang kita ingin mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala di semua sujud. Bedanya adalah kalau misalnya kita sebagai seorang makmum. Kalau kita sebagai seorang makmum, kemudian imam sudah berangkat atau berdiri dari sujudnya, maksudnya untuk uh, duduk hmm. atau bahkan untuk berdiri untuk rakaat berikutnya, maka kita jangan teruskan sujud kita, jangan. Hmm. Dia berangkat atau mengangkat atau berdiri hmm. dari sujudnya, baik itu untuk duduk ataupun untuk berdiri, maka kita juga segera mengikutinya. Karena kata Nabi Muhammad SAW, Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya hanyalah imam itu dijadikan atau diadakan untuk diikuti. Saya pribadi masih sering mendapatkan jamaah yang seperti ini. Imam itu Pak ya, imam itu sudah duduk tahiyat terakhir untuk salam. Dia masih sujud aja. Tentunya nggak doa ketiduran Pak. <laughs> enggak, eh, betul-betul berdoa dia. Lama sujud memohon pada Allah. Hampir hmm. imam itu sampai mau salam. Hmm. Nah ini nggak benar. Mendahului tidak boleh. Berbarengan pas dengan imam juga hmm. tidak boleh. Terlalu lambat juga nggak boleh. Betul-betul setelah dia kemudian melakukan gerakan kita ikuti. Fa'idha raka'a farka'u. Perhatikan. Kalau dia ruku, kata Nabi Muhammad, ruku'lah kalian. Kalau dia sujud, sujudlah kalian. Ada jeda sangat sedikit. Jangan mendahului, jangan berbarangan, jangan terlambat. Ruku, ruku. Sujud, sujud. Berangkat, berangkat. Sekalipun mungkin doa kita belum selesai. Bahkan sekalipun terkadang Al-Fatihah kita belum selesai. Karena mungkin sebagian kita terlambat. Al-Fatihah kita belum selesai. Imam ruku, ruku kita. Subhanallah. Imam itu diadakan kata Nabi Muhammad untuk diikuti. Maka sekalipun kita menyampaikan doa, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala di sujud-sujud kita itu semuanya kalau kita posisinya adalah sebagai makmum, maka kita harus segera bergerak ketika gerakan imam sudah dilakukan. Tapi kalau sendirian silahkan. No problem. Juga ada momen yang lain di dalam sholat itu kita diperbolehkan berdoa ketika tahiyat. Hmm. Nabi Muhammad menyebutkan. Maka hendaklah dia memilih doa yang dia inginkan. Ketika tahiyat juga di antara momen. Bolehnya kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkadang kan kalau kita jadi makmum, kita dapati imam sujudnya lama-lama, terkadang juga kemudian tahiyatnya lama, dia pasti berdoa. Cuman kalau tadi nasihat buat makmum, sekarang buat para imam. Jangan kemudian kita merasa karena kita masih muda, kemudian kita panjangkan. Semau kita, enggak. <clears throat> makmum itu beragam orangnya. Ada anak muda, ada yang sudah tua, ada yang kemudian masih anak kecil. Sedang-sedang saja. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama. Kenapa? Anda imam. Anda harus perhatikan kondisi makmum Contoh misalnya ruku Anda lama, lama sekali. Contoh misalnya sholat malam gitu ya. Dia ingin lama seperti baik Nabi Muhammad. Lama sekali. Ada orang-orang yang tua sudah encok. Anda lama berdiri set dia nggak bisa berdiri. Kenapa? Encok. <laughs> Aduh sakit. Kelamaan. Atau sujud Anda kelamaan sujud, Anda berdiri, yang lain bablas ketiduran. Hmm. Sedang-sedang hmm. saja. Kalau Anda imam, Perhatikan kondisi makmum. Kalau Anda makmum, ikuti imam. Wallahu a'lam Baik, jazakallah khairan pada Ustaz telah memberikan jawaban. Semoga bermanfaat bagi penanya maupun para pemirsa dan pendengar TV dimanapun Anda berada. Kita terima penonton pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana ini? Pak Selamat di Batu Haji. Pak Selamat, silakan Pak Selamat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam begini Ustaz, uh, sikap kita ini sebenarnya bagaimana ya kalau kita apa uh, mendengar satu hadis yang nyampe kepada kita gitu loh. Karena kemarin itu di salah satu masjid di Kutbah Jumat saya mendengar bahwa uh, salah satu ciri orang yang beriman itu bla bla bla begini begini dan hmm. tidak takut dikatakan bid'ah seperti itu. Nah saya heran kalau kita pendekatan bid'ah, bid'ah yang mengatakan bid'ah ini kan sebenarnya hadis dari Rasulullah kan seperti itu. Nah, sementara apa? pertanyaannya uh, itu tadi, dari sikap kita ini sikap, bagaimana okay. gitu loh. Nah, kalau kita mendengar suatu suatu hadis atau apalah yang dari Quran dan Baik, hadis ini. Kita, nah, kita, ya. kita bingung menanggapi hal seperti itu. Jadi ya, aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, uh, tadi malam uh, saya menyampaikan satu tips ya. hmm Tips untuk saya pribadi sebenarnya dan untuk para uh, dai mubalighin dan khutoba sebenarnya. Uh, jamaah itu kaum muslimin itu sangat butuh dengan kejujuran para dai. Ya. Tidak semua orang kemudian bisa cross check keabsahan sebuah riwayat, bukan begitu, Pak? Hmm kaum muslimin sangat butuh sekali dengan kejujuran seorang dai. Di antara akhlak yang baik di dalam syariat Islam adalah kejujuran. Di antaranya jujur dalam berkata-kata. Dan Nabi Muhammad perintahkan itu. Maka tadi malam saya sampaikan, saya ulangi lagi ketika menyampaikan sabda Nabi Muhammad SAW. Saya belum terangkan bagaimana sikap Pak Selamat dan kaum muslimin ya. Ini ke kepada para doatnya dulu, nasihat untuk saya pribadi. Ketika menyampaikan sabda Nabi Muhammad SAW, maka penuhilah salah satu dari tiga kisi sebuah hadis. Satu, perawi dari kalangan para sahabat Dua, matan hadis dalam bahasa Arab. Tiga, yang mengeluarkan hadis dari kalangan para ulama. Penuhi salah satu dari tiga kisi ini. Di antara bentuk kita berusaha untuk menyampaikan kebenaran kepada umat. Ingin betul-betul mencerdaskan umat. Bukan membodohi umat mengatasnamakan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika misalnya kita menyampaikan sabda Nabi Muhammad dalam terjemahan bahasa Indonesia. Kemudian kita juga lupa, wajar manusiawi. Siapa yang mengeluarkan hadis ini dari kalangan para ulama hadis seperti Imam Bukhari dan yang lainnya? Minimal kita menyebutkan perawi dari dari kalangan para sahabatnya. Anas bin Malik kah? Ibnu Mas'ud kah? Ibnu Abbas kah? Aisyah kah? Jabir bin Abdullah kah? Misalnya. Karena kalau misalnya kita menyampaikan perawi dari kalangan para sahabatnya, akhirnya orang-orang bisa cross dari di kitab-kitab musnad. Benar atau tidak? Ini ada di dalam kitab musnad kitab musnad itu adalah kitab hadis yang di, di, di, ditulis menurut urutan abjadiyah nama para sahabat dari alif sampai Ya. Kalau Anda menyampaikan hadis dalam bahasa Indonesia, Anda lupa kemudian menyampaikan siapa yang mengeluarkan dari kalangan para para ulamanya seperti Imam Bukhari dan yang lainnya. Tapi Anda menyebutkan seorang sahabatnya. Salah satu kisi Anda sebutkan, ini akan menolong kita dan kaum muslimin. Itu hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Oh, hadisnya itu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Akhirnya bisa dikrosek di kitab-kitab musnad. Dua. Anda lupa nama perawinya. Anda lupa siapa ulama yang mengeluarkannya. Tapi Anda menyampaikan hadis dalam matan bahasa Arabnya. Maka itu juga akan menolong kita sebagai kaum muslimin untuk mengkrosek karena semuanya bisa dikrosek di kitab-kitab mu'jam atau kitab-kitab gharib yang menerangkan tentang lafaz-lafaz sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena apa ya para pemirsa rahimakumullah hadis Nabi Muhammad mesti ada kata yang gharibnya ada yang uniknya contoh kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arada buhbuhatal jannah falyulzimil jamaah man arada barang siapa yang ingin buh buhbuhatal jannah, buh buhbuhahnya surga, maka hendaklah dia stick dengan jamaatul muslimin. Oke. Okay. Hmm. Kalau misalnya salah satu lafadznya kita pilih, Pak ya. Tapi kita pilih lafadz man aroda, barang siapa yang mau. Wah, seabrak hmm. hadis yang dimulai dengan man aroda. Kalau kemudian kita pilih kata al-jannah, kita cari bahkan mungkin dengan teknologi sekarang pencarian lewat komputer kemudian nanti dirujuk di kitab aslinya al jannah woi banyak sekali kemudian hadis yang ada jannahnya atau surganya kemudian kita pilih lagi kata yang lain al jamaah wah banyak banget hadis tentang yang menyebutkan tentang al jamaah tapi kalau misalnya kita pilih buh buha wah ini unik nih hmm. tidak sebanyak itu kemudian hadis yang menyebutkan lafaz ini dari Nabi Muhammad SAW. Kita klik, ketemu. Kenapa? Karena kita menyampaikan matan bahasa Arabnya. Orang mudah kemudian cross-checknya. <clears throat> Kejujuran seorang da'i. Tiga. Anda lupa nama perawi dari kalangan para sahabatnya. Anda kemudian sampaikan hadis dalam bahasa Indonesia terjemahan. Tapi subhanallah kisi yang terakhir Anda sampaikan, hadis riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Abu Dawud, hadis riwayat Imam Nasai. Orang bisa cross langsung ke dalam atau ke kitabnya. Nah ini yang dibutuhkan oleh kaum muslimin dari para da'i. Kejujuran menyampaikan sebuah ris, ris ayat, eh, yakni menyampaikan sebuah yakni sabda Nabi Muhammad saw Penuhi salah satu tiga kisi, maka kita akan menolong kaum muslimin. Itu sikap para untuk kasus Bapak, kalau misalnya kita mendengarkan satu hadis, kemudian kok kita merasa, oh ini kok kayaknya tidak mungkin ya. Jangan langsung tolak dulu. Saya tidak ingin sebutkan berkaitan hadis yang Bapak dengar ya. Semua hadis misalnya. Hmm. Silahkan cross check dulu. Berbaik sangka dulu. Karena hadis Nabi Muhammad ribuan. Mungkin kita belum pernah mendengar yang itu. Hadis Nabi Muhammad ribuan. Mungkin kita belum pernah mendengar yang itu. Wallahu a'lam bisawab. Kita tidak langsung mendustakan, kita juga tidak kemudian langsung makan apa adanya. Maka kejujuran seorang dai sangat dibutuhkan demi menolong kaum muslimin memahami agama mereka atau agama kita. Wallahu a'lam bisawab. Jadi jangan langsung mendustakan bapak, kita perlu cross check. Yang jadi masalah, saya tahu bapak ini ketika si dai-nya menyampaikan hadis ya. dalam bahasa Indonesia tidak menyebutkan perawi, tidak menyebutkan yang mengeluarkan, ngambang jadinya, bingung mau crosschecknya gimana. Itu yang Bapak alami seperti. Hmm. Allah alam Barakallahu fi kita akan uh, membaca satu pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Siap. Datang dari Umi dari Karimun, Tanjung Balai Karimun Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya apakah Allah mengingatkan atau ini bisikan setan Ustaz. Mm-hmm. Apabila anak ada hutang yang belum anda bayar, mm-hmm. anak akan teringat di saat anak sedang sujud waktu sholat Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kejar-kejar hutang. <laughs> Subhanallah. <laughs> Kayaknya bukan ibu aja bu. <laughs> Bisa. iya. Dan ini kerjaan syaitan. Masya Allah. Ini kerjaan syaitan. Perhatikan ya Nabi Muhammad SAW bersabda uh, dalam sebuah riwayat kata beliau bahwasanya inna syaitana qad ya'isa ay ya'budahu al-musallun fi jaziratil arab walakin fit tahrishi bainahum atau kama qal atau kurang lebih seperti itu saudara Nabi Muhammad SAW inna syaitana qad aisa mohon maaf inna syaitana qad aisa sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang menjalankan salat di Jaziratul Arab mereka udah nyerah untuk menggoda manusia, menyekutukan Allah itu mereka udah nyerah. Untuk menggoda orang itu untuk menyembah selain Allah mereka udah nyerah. Tapi mereka tidak pernah menyerah untuk kemudian memasukkan hasad penyakit di dalam hati kaum muslimin. Mereka rayu terus. Yang bisa kita ambil faedahnya. Iblis dan semua tentaranya sudah tidak halangi kita lagi pak untuk sholat. Ente mau sholat silakan kamu mau zakat, silahkan. Kamu mau haji, kamu mau umroh, silahkan. Mereka sudah tidak halangi. Tapi nanti sholat kamu kami akan rusak. Tapi nanti niat zakat kamu kami akan rusak. Tapi nanti niat umroh dan haji kamu kami akan rusak. Mau beribadahnya silahkan. Sampai sama juga dalam perkara salat seperti ini. Disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika syaitan mendengarkan azan, dia akan lari tunggang langgang dan berusaha ngentut sekeras-kerasnya supaya tidak mendengarkan azan. Ketika azan selesai, kemudian dia kembali. Untuk menggoda kaum muslimin. Ketika kemudian iqamah dikumandangkan, mereka lari lagi tunggang langgang. Mereka berusaha ngentut sekeras-kerasnya hmm. supaya tidak mendengarkan iqamah. Tapi selesai iqamah, mereka balik lagi untuk mengganggu kaum muslimin. Salatnya tidak mereka halangi. Weh, ente nggak usah salat, ngapain salat? Capek salat itu, sehari total 17 rakaat. Ngapain juga kemudian nyembah Tuhan yang tidak pernah kamu Udahlah, nggak usah sholat. Mereka nggak gitu. Silahkan kamu sholat. Tapi begitu kita masuk sholat, mereka datang. Kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian syaitan menyebutkan, Udhkur kada wa kada. Udhkur kada wa kada. Hmm. Ingat yang ini nih. Hmm. Ingat yang itu tuh. Tadi naruh kunci mobil gimana? Di mana? Hmm. Mobil udah dikunci belum? Macam-macam dia bisikan termasuk kepada ibu ini dan juga sebagian kaum muslimin. Besok tuh waktunya bayar hutang bro. Besok waktunya bayar hutang mbak. Ayo pikirkan besok dari mana duit. Mereka menggodanya ketika sholat. Kata Nabi Muhammad sampai kemudian orang ini lupa sudah berapa rakaat dia sholat. Sukses dia ganggu sholat kita. Udhkur kada wa kada kata syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim. Subhanallah. Dia akan menyebutkan, dia akan bisikkan, ingatlah hal yang ini, ingatlah hal yang itu. Sama juga kadang-kadang Pak ya, iya. mereka berikan keraguan-raguan ketika seseorang itu merasa seperti buang angin. Maka kita punya kaidah dari Nabi Muhammad SAW. Itu mereka akan ganggu. Disebutkan mereka itu memang meniup-niup dubur kita supaya kita merasa sudah buang angin. Kata Nabi Muhammad belum memberikan satu kaidah ketika ya, Fala yansarif hatta sami'a sautan au yajidarihan. Seseorang tidak boleh kemudian berpaling dari salatnya sampai dia mendengarkan suara dan kemudian atau dia mendengar atau dia mencium bau. Jelas kemudian suaranya itu keluar dari Anda, Anda harus membatalkan diri. Lawang dari Anda keluarnya. Atau kemudian suara sih memang gak keluar, tapi baunya semerbak keluar. <laughs> Wallahu alam bisawab. Ini kerjaan syaitan, Mbak ya. Ini kerjaan syaitan. Maka hilangkan pikiran-pikiran tersebut dengan betul-betul menyelami ayat yang kita baca. Mengikuti gerakan yang seperti diajarkan Nabi Muhammad dengan tenang. Itu semuanya akan hilang. Dan ingat, sejak wudhu kita sudah harus berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari mereka. Terkadang orang itu terkena penyakit keraguan-raguan bahkan sejak wudhu. Cuci tangannya lama banget. Kemudian mencuci wajah, balik lagi cuci tangan lagi. Kenapa? Dibisikkan oleh syaitan keraguan-raguan. Eh, wudhu kamu belum sempurna nih. Ah, itu wajah kamu belum kena sempurna. Eh, ulang, ulang, ulang. Iya. Sejak wudhu, keraguan-raguan ini sudah mereka tanamkan. Ya. Wudhunya nggak mereka larang, salatnya nggak mereka larang, tidak mereka halangi tapi ibadahnya mereka akan ganggu. Termasuk di antaranya perkara atau urusan duniawi yang mereka akan ingatkan terus. Mudah Allah Subhanahu wa taala mudahkan saya pribadi Pak Sufyan semua ya. kru dan Mbak para penanya juga Amin. untuk selalu menjalankan sholat, lillahi taala dan betul-betul dengan sebuah ketenangan dan kita mengenyampikan urusan dunia. Nah itu ya, kenapa ketika ketika selesai sholat semua kita menyebutkan istighfar. Bukan begitu. Ya. Untuk apa kita menyebutkan istighfar padahal kita setelah menjalankan ibadah? Salah apa kita? Habis sholat nih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Astagfirullah. Astagfirullah. Istighfar. Minta ampun kepada Allah. Padahal setelah melaksanakan sholat. Padahal setelah melaksanakan sebuah ibadah. Kita minta ampun. Ya perkara begini-begini. Terkadang kita banyak melakukan kesalahan di dalam sholat. Makanya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.